Ada beberapa pertanyaan <coughs> Yang mudah-mudahan bisa kita jawab sebagiannya Dengan keterbatasan pengetahuan yang ada pada Diana Yang pertama cepatnya waktu dari pagi ke sewaktu ke sore atau sebaliknya apakah termasuk tanda hari kiamat ya kata Rasul sallallahu "Ya wasallam yataqarabuz zaman <coughs> wa tadharul fitan wa yaksurul haraj ya, antara tanda-tanda yang akan terjadi ada semakin berdekatannya waktu akan munculnya fitnah-fitnah nah dan akan baiknya banyak terbanyaknya terjadi al-haraj yakni al-qatl banyaknya pembunuhan-pembunuhan kemudian kata penanya apa tanda-tanda hari kiamat kecil yang sudah terlihat pada zaman sekarang banyak. Seperti yang kita baca di hadis yang kedua dalam Arba'in Nawawiyah. Iya. Munculnya ukukul dain, Orang-orang durhaka kepada orang tuanya. Munculnya ya orang-orang yang dulunya miskin kemudian berlomba-lomba dalam bangunan. <coughs> Sebagian para ulama menyatakan pada hari kiamat ada yang madat, ada yang hadirah, dan akan ada mustakbal ada tanda-tanda yang telah lewat seperti diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada hadirah yang sedang berlangsung terjadi seperti tadi. Ya banyaknya apa namanya fitnah-fitnah waktu yang semakin terasa dekat bayang terjadi ukukul walidain <coughs> banyak orang-orang miskin mulai Iya, belum lomba dalam bangunan. tidak di antara tanda-tanda kiamat yang hadirah yang sedang berlangsung. Adapun yang mustakbal, yakni tanda-tanda kiamat kubro. Ya keluarnya dajjal, keluarnya Ajuj Majuj, turunnya Nabi Isa alaihissalam dan seterusnya. Terbintang matahari dari barat. Ada pertanyaan Bagaimana pendapat Ustaz terkait ada ikhwan yang ikut ta'lim bahasa Arab dengan penuh semangat tapi jika ta'lim fiqih, aqidah, atau tajwid ia jalan hadir. Ini sudah kita baca ikhwan rahimun rahimakumullah. Di awal majlis kita sebutkan bahwa ahlu sunnah itu yahtamun bijami' fununil ilmi. Ahlu sunnah itu ya kita berihtimam dengan semua bidang ilmu. Tidak tidak seperti ikhwaniin, tablighiin yang tidak mempedulikan tauhid, akidah, tidak tidak seperti hizbiyin, seluriyin dan semisal mereka yang tidak mau mengindahkan, tidak peduli bahkan hobi dengan pembahasan-pembahasan manhaj. Iya, kita pelajari semua ilmu yang ada. Ilmu bahasa Arab ikhwan fillah rahimun rahimakumullah adalah ilmu alat. Iya. Adapun akidah, fikih, Iya ilmu yang harus kita pelajari. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala menyatakan ketika menyatakan ilmu yang fardu ain adalah yang la yasau muslim jahluhu. Ya, seorang muslim tidak boleh bodoh tentangnya. Tidak ada kelapangan bagi dia bodoh tentang ilmu-ilmu tersebut. Ya ilmu tentang tauhid, tentang akidah, ilmu tentang masalah salat, masalah wudu, bahkan Syekh bin rahimahullah taala menyatakan ilmu yang wajib dan ilmu yang dia butuhkan iya untuk keseharian dia. Yang dia butuhkan dalam keseharian dia. Iya, kalau dia pedagang maka wajib dia belajar dagang. Iya, dan semisal. Bagaimana bila rahimun rahimukumullah? Keliru tentunya seorang yang demikian yang hanya semangat belajar bahasa Arab kemudian tidak mau belajar tauhid dan fikih. Saya ingat sekali ada dulu di satu kitab pernah kita baca bersama dengan asatidah kita, asatidah saya dengan Ustaz Muhammad dulu. Ada ucapan Imam Malik rahimahullah taala. Iya. Ada orang berkata kepada beliau menyalahkan bahasa yang beliau sampaikan. Yang saya ingat Imam Malik rahimahullah taala. Yang kurang lebih Seorang alim sunni ini berkata, Alhamdulillah, ya, akhtatu fil lughah wa anta akhtata fil manhaj wa fil aqidah. Alhamdulillah, aku keliru hanya dalam masalah bahasa. Adapun kamu salah dalam masalah manhaj, salah dalam masalah aqidah. Iya. Ini khawalabillah rahimun rahimakumullah. Bahasa Arab sebagai ilmu alat kita untuk memahami Al-Quran dan Sunnah. Kita harus punya ihtimam kepadanya. Tapi ilmu aqidah, ilmu tauhid, ilmu fiqih, aham. Lebih penting untuk kita pelajari. Khawalabila rahimun rahimakumullah. Saya kira kita tidak bisa pungkiri sering kita rasakan. sering kita menghadapi masalah, masalah sholat, masalah tarbiyah anak-anak, masalah dagang. Sering muncul pertanyaan-pertanyaan di diri kita yang kita bisa jawab. Tidak bisa kita jawab. Ini saya sholat begini, gimana harusnya? Ya? Iya. Jangan ya, sampai khawatirillah rahiman rahimakumullah kita tidak mendapat uzur karena sebab kita lalai. Kata para ulama kita, al uzru afan, al jahlu jahlan. Kejahilan itu ada dua. Kejahilan memang jahil basir. Seorang bodoh karena memang benar-benar belum tahu. Iya, belum sampai kepada dia. Ini insya Allah satu utuh. Iya, baik terkait dengan masalah ibadah, eh, masalah akidah. Syekh Utsaimin rahimahullah berdalil dengan ayat Allah Subhanahu wa taala, "Wa man rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda adanya dosa ancaman neraka ketika tabayyan lahul huda ketika sampai kepada dia ilmu tapi yang kedua al jahl bisa babani arad. Jahl kebodohan karena sebab dia tidak peduli kepada ilmu ada majelis ilmi ilmu tauhid ilmu akidah ilmu fikih nggak mau belajar tiba-tiba pas satu kejadian dia baru merasakan butuh ya sering masalah-masalah sepele saya sering ditanya sebagian ikhwah, misal, dia udah lama melakukan, baru kemudian tahu. Selama ini dia yang dia tahu kalau jamaah takhir itu yang dilakukan waktu dulu baru kemudian waktu sebelumnya. Misalnya jamaah takhir duhur dengan asar. Jamaah takhir waktu asar. Yang dia tahu selama ini asar dulu baru duhur. Kalau jamaah takhir maghrib dan isya dia yang dia tahu isya dulu baru maghrib. Ini padahal mungkin sebagian besar salafiyin tahu. Sebagian besar sunnah tahu. Mungkin karena sebab kelalaian dia, kurang perhatian dia. Selama ini bertahun-tahun dia seperti itu amalan. Sebagian lagi dia naik kereta. Naik kereta. Dia tunggu. Yang dia tahu pokoknya harus menghadap kiblat. Sampai terbit matahari. Iya, nggak sholat subuh. Iya, karena kan sholat itu harus menghadap kiblat. Akhirnya meninggalkan sholat karena sebab ini. Ini khonifillah rahimah rahimahullah. Saya sering bilang ke teman-teman saya, ilmu yang kita pelajari itu kita tidak, kita tidak tahu kapan kita butuhkan. Jangan menyepelekan satu masalah ilmu pun. Jangan satu masalah pun kita remehkan. Kita tidak tahu kapan kita butuhkan. Selama ini kita mungkin alai, ah nanti aja lah belum waktunya. Ibu saya masih sehat, orang tua saya masih sehat. Nanti belajar jenazah nanti aja. Kalau masalah terjadi, butuh. Kamu diminta jadi imamin, kamu diminta untuk memandikan, ngapain jenazah bingung. Eh, di kampung nggak kelihatan pakai jubah, sering ke masjid. Iya, udah anaknya aja lah atau saudaranya aja lah yang ngurus jenazah, bingung baru. Butuh belajar. Ini wabillahi fillah rahiman rahimakumullah. Iya, jangan kita menyepelekan satu bidang ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini masalah tahun saya kira intinya di antara bentuk albir ikhwan fillah rahiman rahimakumullah adalah ta'awun. Ikhwah yang ada di beberapa tempat yang teman-temannya butuh ta'awun. ya Dakwah ini amal jama'i. Tidak bisa kita satu orang, dua orang butuh. Iya, adanya kerjasama. Kalau saya sering memberikan masukan ke teman-teman ikhwan fillah rahimanur rahimakumullah kita ini iya selain tentunya kita berharap ajar dari Allah Subhanahu wa taala dengan kita bersemangat dalam ta'awun itu kita mentarbiah banyak orang, mentasjih banyak orang, mentasjih. Ketika kita melihat orang-orang melihat kita rajin, yang pertama <coughs> mentasjih, memberikan dorongan semangat yang lain. Eh ngelihat bulan, masya Allah, dia sepertinya kerjanya sibuk, tapi kalau dibutuhkan tahun sigap datang tahun. Masa saya yang seperti ini Iya, enggak seperti dia, misal. Memberikan dorongan semangat yang lain. Yang kedua, terbiah buat istri kita, terbiah buat anak-anak kita, iya, buat anak-anak muda kita. Iya, melihat suaminya, masya Allah, penuh perhatian ke mahat, penuh perhatian ke dakwah. Insya Allah istri kita juga melihat berbuat seperti itu. Demikian juga anak-anak kita. Iya, anak-anak muda kita melihat bapak bapaknya para abahnya, masya Allah semangat ta'awun, ini terbiah buat mereka, terbiah. Nah, hasanah. Terbiah yang baik ya rahimakumullah di antara keberhasilan terbiah adalah adanya kudwah yang baik. Adanya tauladan yang baik. Ketika mereka melihat bahwa bapaknya acuh tak acuh, ya seperti itulah mereka. Dapat contoh. Ketika melihat bahwa bapaknya, Masya Allah, semangat bertahun, itu kudwah yang baik yang akan mereka dapatkan dalam terbiah. Iya, hmm. maka harus bersemangat di dalam ta'awun dalam dakwah iman fillah rahimun rahimakumullah. <coughs> Apa yang menjadi nasihat ulama terhadap TV roja dan ulama yang mengerti pacarannya bahasa penyimpangan TV roja saya kira ikhwan fillah rahimanallah Asal tidak kita sering membahas masalah ini menulis atau merujuk bahasa pribadi saya ingatkan apa yang saya sampaikan tadi malam. Iya. Dan ada yang tertinggal sedikit, saya ingat. Ketika ikhwan di Qatar bertanya kepada Syekh Ubaid Hafizahullah Ta'ala tentang tabdi' Syekh Rabi kepada Ali Hasan Al-Halabi. Syarabi sebelumnya menyatakan sebelum Syaubaid menyatakan Syarabi duluan menyatakan Ali Hasan Mubtadi. Ditanyakan kepada Syekh Ubaid Hafizahullah Ta'ala Saya simpulkan tadi malam beberapa nasihat beliau Yang pertama nasihat beliau kata beliau Ya abnai Wahai anak-anakku di Qatar Dan negeri yang lain Iya Jangan kalian berbicara sesuatu yang di, di atas Derajat kalian ini yang pertama terbiah buat kita. Masalah-masalah yang besar, masalah-masalah yang penting, kita serahkan kepada asatidah kita, orang-orang tua kita. Ya, jangan kita seperti mereka, semua urusan ingin tahu. Asyik. Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ketika menjelaskan ayat Allah, "Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi adza'u bih wa la radduhu ila rasul wa ila ulil amri minhum." La'alimahu ladzi sabituna minhu. Dari sini kata beliau, masalah-masalah yang penting ini biar orang-orang khusus yang mumpuni membahas. Gak mesti semua orang harus tahu. Jangan bicara sesuatu yang di, di atas kemampuan kita. Eh, iya. Yang kedua, kata Syekh Ubaid Allah taala, iya. Ketika seorang alim yang kita tahu dia kalau bicara senantiasa di atas dalil berkata, maka atas kalian ya ahla sunnah untuk menerima ucapannya. Ini khalifillah rahim menerima penyakit yang banyak terjadi. Yang saya bilang banyak orang-orang yang ujub dengan ilmunya. Banyak orang-orang yang bangga diri dengan ilmunya. Akhirnya itu kan pulan, itu kan ulama pulan. Tidak menerima. Bahkan sebagian mereka yang dulunya setiap ucapannya diterima, bahkan dulu meminta fatwa kepadanya ketika ternyata ia yang keluar itu fatwa tidak sesuai dengan hawa nafsunya tidak diterima. Kata Syekh Ubaid Hafizahullah, kalau ada seorang alim yang kalian tahu beliau senantiasa berkata di atas dalil, di atas hujah, maka terima. Khawar bin rahimun Rahimakum sebelumnya. Al-Kalam, pembicaraan masalah tawa tawaif masalah kelompok-kelompok dakwah, pembicaraan masalah iya individu-individu yang terkait dengan masalah dakwah. Ketika kita menerima ucapan seorang alim itu bukan babu taklid, bukan taklid. Itu bab kabul kabar fiqah. Iya, bukan taklid. Tidak seperti yang dikatakan hizbiyin, oh mereka taklid, mereka taklid. Tidak. Itu min bab kabul kabar fiqah. Demikian di antara disebutkan oleh bahkan Syekh Salih Fauzan hafizahullah taala. Iya. Kata beliau ketika ada seorang alim menyatakan demikian dan kita tahu beliau berbicara senantiasa di atas dalil, Yang ketiga, kata beliau, Syekh Rabi hafizahullah taala, itu seorang yang saya tahu sabar. Dia tidak akan bicara kecuali ketelah habis kesabarannya. Iya. Kemudian yang keempat, beliau menegaskan, menguatkan. Memang berdasarkan data-data yang saya sampai sampai kepada saya selain yang melalui jalur Syekh Rabi Hafizahullah saya mendapatkan data-data yang lain bahwasanya Ali Hasan Al-Halabi adalah mubtadi dan seterusnya ini tarbiyah maksud saya ini pembahasan pertanyaan sudah lama Ramadan tahun berapa saya saya lupa saya ingat sekali hasil orang-orang asatidah kita ketika datang kepada Syekh Rabi Hafizahullah taala asy Asy-Syarabi menyatakan alladhi yahtarimu aqidatahu wa manhajahu la yasma' misli hadhihi ida'ah. Iya, seorang yang dia benar-benar menghormati, memuliakan akidahnya, memuliakan manhajnya. Iya, maka dia tidak akan mau mendengarkan semisal radio-radio seperti ini. Radio Roja atau sekarang TV Roja. Khawatibillah rahiman rahimakumullah beliau sejak saya di Demahad tahun 94 saya di Mahad di Degora di Yogyakarta. Iya, sejak awal kita di Mahad, yang pertama kali kita berhubungan dengan ulama adalah beliau Syekh Rabi Hafizahullah. A'lam al-ulama, ulama yang paling paham tentang kondisi kita di dakwah di Indonesia adalah beliau Syekh Hafizahullah taala. Wara'ah selain kemudian Syekh Muhammad bin Hadi, Syekh apa namanya uh, kemudian Syekh Abdul Bukhari. Tapi yang paling tahu, yang paling awal kita berhubungan adalah Asy-Syarabi hafizahullah taala. Dia tahu. Nah, tinggal masalahnya kita ahlu sunnah mau menerima atau tidak. Sudah ada penjelasan dari beliau hafizahullah taala. <clears throat> Masalah penyimpangannya mungkin perlu kita baca antum baca kitab Rabi hafizahullah taala yang penting yang mendasar terkait masalah ini. Al-mauqifus sahih min ahli bid'ah bagaimana sikap ahlu sunnah yang terbaik, yang benar dalam menghadapi ahlul bidah. Qulillah rahimun rahimakumullah kita dituntunkan oleh para ulama kita bahkan sebelumnya dalam Al-Quran dan Sunnah untuk menjauhi mereka, mewaspadai mereka, bukan malah membela-bela mereka. Yang terjadi pada tokoh-tokoh roja demikian keadaannya. Iya. Yang, ter, yang paling jelas Ali Hasan Al-Halabi. Asy-Syarabi hafizahullah ta'ala datang tahdir Iya, Asyara bin Tabdi' menyatakan dia mubtadi', Syaubain menegaskan mubtadi', ternyata tetap diundang. Itu di antara paling jelas. Belum lagi yang lainnya keadaan Firan dan yang lainnya. Dan masih menjadi rujukan. Saya pernah dengar karena kebetulan rumah kita dekat. Iya. Ada satu orang lupa saya lupa dari Amerika atau dari Inggris mau memberikan ceramah. ya, Ada teguran. Tapi kemudian mereka-mereka datang nelfon, tanya ke Ali Hasan Al-Halabi. Kata dia, enggak apa-apa, silakan. Itu rujukan. Bahkan Al-Arifi. Al-Arifi atau Raifi Arifi Saudi iya ya, yang ikhwan fillah rahiman rahimakumullah Syekh Salih Fauzan sangat marah dia orator memang pernah saya ketika kita saya kebetulan uh, pernah ada pertemuan diundang asatidah saya ingat Ustaz Asyari Habibullah Ta'ala memperdengarkan kepada kita bagaimana iya ucapan-ucapan yang arifi membuat ketawa hadirin. Dia membuat satu surat, surat Tufahah. Iya. Maunya maunya maunya bercanda, gurau. Tapi dia ini surat-surat Tufahah, surat Tufahah. Apa? Dengar ini saya Fauzan marah. Iya, Ya intinya kata beliau rahimahullah taala ini kalau sampai orang lain ini berkeyakinan seperti ini, ini ucapan-ucapan kufur. Tidak bukan orangnya, ini ucapan-ucapan kufur. Ternyata dulu pernah, walaupun sekarang dihapus, nggak tahu sekarang ada lagi apa enggak. Ditampilkan, di antara yang diiklankan di TV Roja adalah ini, alari. Wallahu a'lam bishawab. Demikian ikhwan rahimah rahiman rahimakumullah. Kita diajarkan oleh para ulama kita untuk menjaga umat ini dari penyakit-penyakit. Kalau para ulama kita menyatakan kita pada muallim, iya, ahlu sunnah itu ketika berdakwah seperti seorang yang bercocok tanam. Kita menanam benih, kita merawat, tapi juga membuat pagar. Kita kasih ilmu, kasih ilmu, kita peringatan, Iya, tapi kita pagari umat dari bahaya-bahaya apa namanya yang mengancam mereka, bahaya-bahaya dari kekufuran, kefasikan, kemaksiat, kebidahan. Peringatkan, hati-hati pula, nanti itu kelompok pula. Iya, bukan semuanya dirangkul akhirnya mengancam ikhwah, mengancam kaum muslimin. Ini akhwan billah rahiman rahimakumullah. Saya kira sudah malam. Ya. Nanti lagi insyaallah pada barakallahu itu.